itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kita di antaranya juga nikmat Islam, iman, akidah yang sahihah mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. kemudian diberikan taufik untuk terus menimba ilmu yang barangkali setiap setiap manusia diberikan nikmat yang seperti itu maka hendaklah kita taat kepada Allah Taala, wa taala dengan mengamalkan perintah yang Allah sampaikan di mana perintah yang terbesar adalah mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah maka kita wajib mempelajari ilmu tauhid tauhid, akidah. Akidahnya siapa? Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Akidahnya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan kita tidak menyimpang dari akidah tersebut. Dan agar kita tidak menyimpang tentu kita harus tahu ilmunya agar kita memiliki standar bahwasanya inilah akidah yang hak dan selainnya adalah akidah yang batil karena kesahihan kebenaran akidah seseorang menentukan kebahagiaan dia di dunia dan juga menentukan kebahagiaan dia di akhirat karena ibadah tanpa akidah yang sahihah ibadahnya tidak diterima ya ikhwan ibadah yang tidak dibangun atas dasar dasar tauhid yang benar maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam yang kita jadikan beliau sebagai panutan kita di dalam beribadah yang ahli ilmu menamakannya dengan al-mutaba'ah mencontoh, meniru beliau di dalam beribadah kita tidak berinisiatif dalam beribadah, tidak melakukan penemuan di dalam beribadah. Karena kita sadar betul bahwasanya ibadah ini hanyalah kita tahu tata caranya setelah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dari ayat-ayat yang sifatnya mujmal dan dirinci. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus salat tegakkanlah sholat kita kan tidak tahu sholat yang bagaimana sampai Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskannya baik secara perkataan maupun perbuatan perkataan beliau sallallahu Allah wasallam ada secara perbuatan tata cara sholat dari bacaannya dan langsung sampai dengan salam ya maka kita mengetahui bagaimana mengamalkan ibadah itu dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat, kita kan tidak tahu yang mana saja yang dikeluarkan zakatnya, berapa kadarnya dan lain sebagainya sampai dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Maka baru siapa yang memahami hal-hal seperti ini tidak ada alasan bagi dia untuk melakukan bid'ah dalam Islam. Itu secara logika kita ini termasuk golongan orang-orang yang menambah nambah di ajaran Islam. Makanya menuntut ilmu ya ikhwan lihat orangnya kepada siapa kita mengambil ilmu karena subhat sebagaimana pokok pembahasan kita ini berkaitan dengan subhat munculnya aliran-aliran sesat itu dimulai karena subhat subhat kalau sudah masuk ke dalam tubuh Asal mula penyimpanan dalam Islam yang merupakan pokok pembahasan kita dari hadis ini berkaitan dengan subhat kesamaran samaran yang dilemparkan oleh orang-orang munafik ke tubuh kaum muslimin yang lemah imannya atau orang awam atau orang yang tidak mau mendalami ajaran Islam maka dia akan terpengaruh atas subhat tersebut dan merubah-rubah ajaran Islam. dan kita harus sabar dalam masalah ini belajar menimba ilmu harus sabar karena kita tidak tahu kapan Allah menjemput nyawa kita sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185 kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al jannah hayatid dunia ila mata'ul Setiap zat yang memiliki setiap jiwa akan mengalami kematian dan pahala-pahala dari itu hanya akan disempurnakan di yaumil akhir harus kita pahami beribadah itu harus kuas kepada Allah jangan mengharapkan balasan di dunia ini seandainya kita tidak nampak secara nyata Allah akan siapkan gantinya yang lebih mulia di akhirat sallallahu alaihi maka barang siapa yang dijauhkan dari Allah jauhkan Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan surga maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah ya mainan yang melalaikan dunia melalaikan Dunia malaikat mana buktinya? Kita kan diperintahkan beribadah kepada Allah. Ya, kita diperintahkan beribadah kepada Allah. Bagaimana kita mengetahui itu ibadah benar atau tidak? Kecuali kalau kita tidak melakukan proses menimba ilmu. Pertanyaannya berapa orang yang mau belajar mempelajari ajaran Islam ini dengan baik dan benar? Berapa orang? Kita tahu banyak orang sudah pasti ya tidak usah yang orang awam yang tidak ngaji ya. sebagian orang ya kalau sudah mendapatkan gaji atau mukafaah dari apa usaha ringkas misalnya ya dia baru tamat sekolah lalu kemudian dia diberikan kesempatan untuk mengajar atau diberikan kesempatan untuk e, mencari kehidupannya di dipermudah misalnya tatkala dapatkan bulanan itu usaha untuk melanjutkan studi umumnya sudah malas karena sudah ada hasil yang dia dapatkan lalu timbul dalam pemikiran terkadang kalau saya studi nanti pekerjaan ini akan saya tinggalkan belum saya dapat lagi. Begitu was-was dari syaitan, akhirnya tidak mau lagi lagi studi. Kemampuan ilmiah sedikit saja. Dunia ini tidak usah kita takuti, tak usah kita Ya. Berapa banyak orang yang siang malam bekerja, hidupan ekonominya begitu-begitu saja. Berapa banyak orang yang santai hidupnya, tetapi ekonominya pokok. Ya. Maka kita sebagai generasi muda Jangan sempat tertipu dengan kehidupan dunia, meninggalkan salah satu kewajiban kita menimba ilmu syar'i karena Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Kita lah sambungkan. Kita masukkan, kita masuk ke pembahasan. Ya. Pada dua pekan yang lalu itu berkaitan dengan Abdullah bin Sabah ya ketuanya atau nenek moyangnya provokator ya yang telah menghasilkan tiga aliran sesat pertama khawarij yang kedua syiah yang ketiga tasawuf itu nenek moyangnya Abdullah bin Sabak seorang Yahudi dari mana kita tahu dia sebagai pencetus khawarij khawarij memberontak dialah yang membuat manusia keluar memberontak kepada Ali eh, kepada Utsman atas perkataan-perkataan manisnya. Dari mana kita tahu bahwa dia adalah pendiri Syiah karena dia jugalah yang membuat manusia akhirnya mencela Abu Bakar, Umar, Utsman gara-gara perkataan pernyataannya bahwasanya e, Rasulullah telah mewasiati bahwasanya sepeninggal Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemimpin itu diambil oleh Abu Bakar, Umar, Utsman berarti mereka telah menzalimi Ali. Terakhir mereka dicela. Dari mana kita mengetahui bahwasanya Abdullah bin Sabah itu pendiri atau orang yang telah mencetuskan aliran tasawuf reinkarnasi? Tatkala dia mengatakan di dalam Al-Qur'an menurut tafsirnya sendiri, "Innal ladzi innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad" dalam surat Al-Qasas. Dia mengatakan kepada orang-orang awam kaum muslimin pada waktu itu, kenapa kalian percaya kepada kenapa kalian percaya Isa akan dikembalikan kepada pada hari zaman? Kena dan kalian tidak percaya Rasulullah akan dikembalikan juga padahal Allah berfirman dalam Al-Qur'an innalladzi far innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad ini kan menunjukkan bahwasanya Rasulullah juga akan dikembalikan di akhir zaman akan balik lagi ke muka bumi dan lain sebagainya Rasulullah kan sudah wafat bagaimana caranya ke muka bumi berarti ada akidah reinkarnasi oleh karena itu aliran tasawuf sering mengatakan ila hadratin Nabil al-Mustafa al-Fatihah. Al-hadrah dalam bahasa Arab itu tidak dipakai kecuali bagi orang yang hadir di hadapan kita. Oleh karena itu kita mengatakan hadratu fulan. Yang terhormat hadratu fulan. Karena dia ada hadir di situ. Hebat Abdullah bin Sabah orang Yahudi. Ya. Kemudian provokator pemain kelas berat yang hajanya berbicara segala macam yang menjadi contoh sebagian orang yang kerjanya berbicara di atas podium atau di balik layar itu Abdullah bin Sabah juga aktornya dari mana kita mengetahui tatkala Ali bin Abi Thalib menangkap dan membakar orang-orang yang mengatakan Ali memiliki sifat ketuhanan atas hasutan Abdullah bin Sabah dia kan lolos melarikan diri kalau dia berada di tempat, pasti kita kena tangkap. Kebetulan dia berada di balik layar. Jadi kalau ada masalah, dia duluan selamat. Begitu juga sebagai orang provokator demonstrasi di luar itu. Nasib-nasiban dia, syukur-syukur apa yang saya harapkan ini ya jadi kenyataan. Lalu saya tampil. Kalau gagal, saya pun selamat. Mereka yang ditangkap, saya kan nggak ketahuan. Begitu berhasil demonstrasi, saya muncul langsung di depan podium. Saya lah yang menggerakkan mereka ini. Itu nenek moyangnya Abdullah bin Sabah. Nasib-nasiban dia. Maka janganlah menjadi pengikut Abdullah bin Sabah. Rugi. Kenapa? Para ulama telah mengatakan Abdullah bin Sabah akan mengumpulkan seluruh dosa yang dia lakukan itu dan diikuti oleh manusia sampai hari kiamat. Jadi berapa orang provokator sampai hari kiamat nanti itu berdosa, kemudian dosanya mereka ditampung Abdullah bin Sabah seluruhnya. Ya. Makanya mempelajari manhaj, metode beragam itu penting agar agar kita tahu bagaimana sih munculnya proses penyimpangan dalam Islam. Kalau tidak seperti itu bagaimana kita mengetahui? Nah, sekarang ini bentar lagi kita akan membahas proses munculnya namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah yang main uh, rasional atau liberal pada zaman sekarang nenek moyang sebagainya bukan diajar salah satu cicitnya kaum liberal yang begitu eh, apa di yang begitu tersebar di kampus-kampus atas nama kebudayaan, atas nama pemikiran, atas nama melestarikan kebudayaan, Ya. Nah, bagaimana munculnya Mu'tazilah? Kita baca bukunya. Summa azadallahu qalba ah-, qalba ahadi talamidatil Hasan al-Basri. Kemudian Allah menjadikan salah satu murid Al Hasan al-Basri menyimpang. Loh, kok Allah membuat berarti manusia Allah menginginkan penyimpangan berarti. Bukan. Dari mana kita tahu kita ini menyimpang atau tidak? Maka kita harus mengetahui proses kalau kita ingin mendapatkan kebenaran pasti kita akan cari. Pasti kita akan cari kebenaran, bukan mengomentari ajaran Islam. Kalau mengomentari ajaran Islam, saya nggak seperti Ade Armando ya namanya dia. Ya. Saya nggak tahu dia Islam atau enggak itu. Ya, dosen UI itu. Ya, atau Bang Ulil, Absar Abdallah, atau Abdul Muqsid Ghazali, dan lain sebagainya ya kalau kita ingin mengatakan mendapatkan kebenaran itu bukan mengomentari Islam tentu dicari dia proses mencari kebenaran itu kan dia ada proses-prosesnya bukan langsung mencela kalau mencela berarti memang kita nggak meyakini di situ ada kebenaran kalau kita mengomentari ajaran Islam berarti kita tidak meyakini di ajaran Islam itu ada kebenaran maka bagaimana akan kita mendapatkan ajaran yang benar? Ini adalah proses sebagaimana dalam ayat yang di, yang eh, di dalam ayat wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang rasul setelah jelas bagi dia petunjuk wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin dan mengikuti jalannya selain jalan orang-orang mukmin yaitu jalan para sahabat. Karena tatkala ayat ini turun kan nggak ada jalan nggak ada orang-orang mukmin kecuali sahabat nggak mungkin kita kita kan belum lahir tentu siapa sahabat kan begitu maka orang yang menyimpang dari jalannya sahabat pasti menyimpang lalu apa yang kata Allah nuwallihi ma kami biarkan ke arah mana dia menyimpang wa nusli jahannam dan akan kami lemparkan dia ke neraka jahanam wa sa'at masira dan itulah seburuk-buruk tempat kembali Oleh karena itu Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah taala mengatakan kalau datang kebenaran kepada Anda tangkap terus nanti dikhawatirkan nggak datang lagi. Kalau sudah jelas dia itu kebenaran, jangan lagi pertanyakan, jangan lagi diragukan, terima dia. Kenapa? Nanti nggak akan datang lagi. Begitu kita menolak atau kita komentari, langsung muncul keraguan-keraguan penyimpangan dalam hati yang terus-menerus menolak itu. Ini yang harus kita pahami. Jadi salah seorang muridnya Al Hasan Al Basri. Hasan Al Basri seorang tabi'in besar Seorang tabi'in berarti muridnya para sahabat. Nah, siapa namanya? Wasil bin Atha. Namanya Wasil bin Atha. Wastahwahu syaitan. Syaitan pun telah memberikan dia hawa nafsu. Fakhalafa Syekhul Hasan. Dia pun menyelisihi gurunya Hasan Al-Basri. Jadi kita nggak boleh mengatakan. Jadi pada zaman sekarang itu atau setelah kejadian proses-proses seperti ini, ya pada zaman Al Hasan Al Basri, tidak ada istilah misalnya guru saya si Fulan lihat dulu benar nggak dia antara si guru dan murid dalam masalah akidah dan dalam masalah beragamanya. Kalau sama, ya dia murid. Kalau enggak berarti murid yang durhaka. Wa aqada bittiba'il mutasyabihat. Kembali lagi, mulailah wasil bin kuat atau ini mengambil hal-hal yang samar-samar mutasyabih. Sebagaimana kejadian Abdullah Abdullah As-Sabah yang dipukul Umar kepalanya berdarah-darah sampai tobat. Kan permasalahan mutasyabih juga yang ditanya ini ya. Wasil bin Atta mulai bertanya atau mengambil hal-hal yang berkaitan mutasyabihat di dalam Al-Qur'an atau di dalam nas-nas. Kenapa dia berhasil? Karena di sini perpecahan telah muncul. Kenapa pada zaman Abu Bakar dan Umar nggak berhasil? Karena di situ persatuan masalah hak itu masih kuat, perpecahan belum besar, belum ada. Sekarang langsung dihukum. Kalau sekarang kalau pada masa ini, kalau Wasih bin atau eh, atau ini dihukum sebagaimana dilakukan kepada As-Sabir, dia kan ada pengikut, akan terjadi pertumpahan darah langsung. Ya. Jadi inilah asal muasalnya kenapa penyimpangan itu makin hari makin kokoh sampai pada zaman kita ini. Karena proses untuk memberantasnya hanya melalui lisan dan tulisan. Kecuali negara yang menegakkan syariat Islam seperti Saudi. Itu pun kejahatan yang disepakati seperti membunuh dipenggal tentu sana kriminal kan sedikit ya tetapi pemikiran tetap saja karena itu kan nggak nampak dia oleh karena itu di Arab Saudi sendiri bom meledak meledak Lalu lari ke Inggris. Begitu dia. Ledakan bom di Saudi, lari ke Inggris. Inggris kan negara kafir, dilarang kita hijrah ke negeri kafir. Mereka hijrah. Begitulah ahli bid'ah. Semodel mereka. Ahli bid'ah kan dimunculkan oleh orang kafir, munafik. Siapa namanya? Abdullah bin Sabah. Tentu dia akan tenang ke negara nenek moyangnya. Nah, gitu. wal jidal bil batil mulai dia berdebat dengan kebatilan dia datangkan kebatilan sama dengan sekarang ini dialog ahlu sunnah dengan ahli bidah ahli bidah kan dengan apa dia berdebat dengan bidah dia itulah dia membantah kebenaran dengan bidah yang ada sama dia itu juga lah berarti nenek moyang berikutnya ahli bidah namanya wasil bin atau setelah Abdullah bin Sabah ini generasi generasi kedua Di tangan Abdullah bin Sabah lahir tasawuf, lahir Syiah, lahir Khawarij. Di tangan Wasil bin Atha lahir Mu'tazilah. Semuanya bermuara kepada satu, masalah mutasyabihat. Kenapa para salaf, para sahabat tidak pernah mempertanyakan masalah-masalah mutasyabihat? Berarti kalau kita menyimpang dalam masalah ini, menyimpang betulan. Fakharaja bi aqaid wa manahi jadida. Lalu dia mengeluarkan keyakinan dan metode beragama yang baru. Itulah Wasil bin Atha. Wa qawwana majmu'atan minal atba. Nah, ya ikhwan. Lihat ini ya wa kawwana majmu'atan minal atba lalu dia membentuk sekelompok pengikut oleh karena itu di mana-mana ahli bid'ah pasti ada pengikutnya nggak mungkin dia sendirian dia tahu sebetulnya dia berada dalam penyimpangan tetapi dia butuh pengikut dalam rangka apa agar dia itu kokoh nah yulki alaihim subhatihi wa afkarihi di mana dia ini menyampaikan subhat-subhatnya itu kepada para pengikutnya dari mana nabi palsu tahun 2004 atau 2005 yang namanya Ahmad Musaddek yang rumahnya sangat besar samping Lipia Jakarta Selatan dari mana dia itu mampu menggait peserta yang mengaku yang yang mengakui dirinya nabi kan ada subhat dulu yang dilempar yang dikenanya kan orang-orang awam nah begitu di mana-mana begitu yang kena itu orang awam orang awam pun bertingkat-tingkat wa yulabbis alaihim dinahum yang membuat dia ini Wasil bin atau ini juga menjadikan agama mereka itu pengikutnya itu menjadi samar, nggak jelas yang mana yang hak, mana yang batin dan seperti pada zaman kita ini. Orang awam nggak tanya, dikira semua yang atas nama Islam pasti Islam lah itu. Tinggal ditambahkan nama Islam di belakang, Islam lah. Musik, musik Islam. Nasid, nasid Islam. Perayaan, perayaan Islam. Tambahkan Islam di belakangnya. Dianggaplah Islam. Eh, pameran busana muslimah. Saya tidak tahu sejak kapan ada pameran dalam Islam ini. Hmm. Film-film Islam. Wa'tazalu majlis Al-Hasan Al-Basri. Lalu pun dia menyendiri meninggalkan majlis Al-Hasan Al-Basri. Ini adalah ciri-ciri ahlu sunnah, eh, ahli bid'ah senantiasa meninggalkan majelis ahlu sunnah atau pada zaman sekarang kita ini adalah orang-orang yang menyerukan untuk tidak menghadiri majelis ahlu sunnah atau mengatakan ulama ahlu sunnah ulama yang tidak paham fikih wakil fikih wakil fikih realita fikih dongeng istilah kita kepada mereka karena fikih wakil menurut mereka menyebutkan diri buka televisi, baca surat kabar. Apa yang hari ini kegiatan orang kafir? Mana ada musuh me me me menyebarkan rencana dia di televisi? Mana ada musuh merencanakan seluruh apa yang dia inginkan yang dia ingin rusak umat Islam itu dituangkan di dalam surat kabar? Mana ada itu? Justru penjahat makin sakti, makin hebat setelah ada televisi yang darinya dia yang awalnya dia tidak tahu bagaimana keluar dari penjara, tadi tahu dia karena ada kriminal. Ya, di televisi dibahas. Itu kan membuat penjahat makin canggih itu. Dan lain sebagainya. Fasumumul ta'zilah. Lalu akibat inilah tatkala dia iktazalu meninggalkan meninggalkan majlis Al Hasan Al Basri dinamailah dia dengan Mu'tazilah. Inilah dia keluar. Inilah proses muncul Mu'tazilah itu. Pendirinya Wasi bin Atha. Di tangannya lah muncul Mu'tazilah. Wa kanu bidayata tilkal firqah allati intahalat falsafat al-Yunan wa mantiq al-Igrik wa ulumihim. Dan di permulaan di permulaan kelompok ini, eh, permulaan munculnya ini, firqah ini, ya. Di mana dia itu mengambil menjadikan filsafat Yunani dan juga mantik Yunani dan ilmu-ilmu Yunani. Lalu apa yang dilakukan? Famalahuddin bima yusamma ilmul kalam. Lalu dia penuhi agama dengan filsafat Yunani itu dan mantik Yunani dengan nama ilmu kalam. Sebagaimana di universitas negeri kita ini, baik STAIS ataupun apa namanya, ada namanya ilmu kalam. Diganti ilmu tauhid diganti dengan ilmu kalam. Ini dia. Al-mali Zandaqah yang penuh dengan zindik mencela ajaran Islam meremehkan ajaran Islam atas nama Islam mengatakan sudah tidak ajaran Islam itu bisa dirubah-rubah sudah tidak ada lagi uh, uh, disesuaikan dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya itu zindik wadhalal dan kesesatan dipenuhi ya ajaran Islam ini dengan zindik kesesatan fakanu syarran wa bawalan 'alal ummah. Maka mereka itu adalah orang adalah musuh yang jelek dan bencana atas umat ini dan merusak umat ini Mu'tazilah. Wa dararhum 'alal Islam wal muslimin kabirun kabirun dan bahaya mereka atas Islam dan orang-orang muslim sangat besar. Oleh karena itu, para ulama sangat memperhatikan membantah ahli bid'ah lebih di, diutamakan daripada menjelaskan atau membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Bukan nggak dibantah, dibantah juga Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan para ulama terus mengarang-arang karya yang membantah agama Yahudi Nasrani dijelaskan tetapi urusan penyimpangan dalam Islam itu sangat diperhatikan oleh para ulama. Kenapa? Karena kalau Yahudi dan Nasrani orang awamnya saja pun tahu itu musuh Islam. Tapi kalau penyimpangan dalam Islam tidak ada yang mengetahui kecuali orang-orang yang paham Islam. Karena orang yang memeluk Islam belum tentu dia paham Islam. Karena pertama memang karena tidak dipelajari. Dia tidak mau mempelajari Islam. Yang kedua tatkala dia mau mempelajari Islam, Ya, dia temukan begitu banyak sekali perpecahan yang membuat dia bingung akhirnya tinggalkannya. Belum diberikan taufik dalam talabul ilmi. Wa ma'lumun fit tarikh haitsu innahum fi zamanil ma'mun wal mu'tasim wal wathi ibtada'u qaula bi khaliqil Quran dan diketahui dalam sejarah, sejarah enggak bisa dihapus. Oleh karena itu berdialog dengan orang-orang Syiah, Rafidah, jangan pakai Al-Qur'an, jangan pakai hadis karena mereka nggak akan akui itu. Tapi kalau pakai sejarah mereka pasti kelepek-kelepek. Kenapa? Sejarah kan nggak bisa dihapus. Pakai apa dia mengingkarinya? Haitsu innahum fi zaman bahwasanya hal ini ya ilmu kalam dan ilmu mantik ini ya muncul juga artinya muncul pada zaman makmun khalifah yakni putranya Harun Ar-Rasyid. makmun ini yang menerjemahkan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Jadi nggak ada istilah khazanah Islam, perbendaharaan ilmu-ilmu Islam. Enggak, Islam nggak membutuhkan hal ini. Kalau ilmu kalam itu, filsafat mantik itu perlu, justru laukana khairan la sabakuna ilaih. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Katsir. Kalau itu baik tentu para sahabat telah mendahului kita mempelajarinya dan mendakwahkannya. Ini enggak ada muncul, munculnya pada zaman ini. Wasil bin Atha dan diteruskan oleh karena pemikiran Wasil bin Atha ini diadopsi oleh putra Harun Ar-Rasyid yang menjadi raja selanjutnya, khalifah selanjutnya Al-Ma'mun. Hmm. Kemudian diteruskan oleh saudaranya Mu'tasim atau putranya, saya lupa ini. Kemudian diteruskan oleh al wahid Tiga khalifah ini yang memegang teguh filsafat dan ilmu kalam. Sampai-sampai mereka ini memerintahkan manusia dan seluruh ahlu sunnah untuk mengakui atau untuk uh, untuk uh, mengakui bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Al-Quran makhluk. Padahal Al-Quran kalam Allah. Karena konsekuensi kalau Al-Quran makhluk, maka hukum-hukum Islam tidak berlaku lagi. Karena hukum hanya diambil dari dari Allah. Nah, kalau hukum, perkataan manusia tentu nggak keluar darinya hukum. Wa alzamun nasabihi dan mereka pun memaksa manusia untuk mengakui Al-Qur'an makhluk wafatanuhum dan mereka eh, apa mereka pun memfitnah mereka. Fitnah adalah menja, uh, memberikan cobaan yang berat terhadap orang-orang yang menolak Al-Qur'an makhluk. Wa qatalu man khalafahum dan mereka membunuh orang yang menyelisihi mereka. Ini adalah kebiasaan ahli bid'ah. Orang Rafidah dan Syiah, kalau ada ulama mereka itu coba-coba tobat, kalau nggak mati harus umumnya mereka itu melarikan diri ke negeri yang lain seperti Arab Saudi. Kalau tetap di Iran pasti meninggal. Kenapa kenapa harus dibunuh? Agar keburukan mereka jangan sempat disebar. Pertanyaan kita secara logika, antum mahasiswa, orang-orang kita nggak berpikir. Mengikuti manhaj salaf, akidah halus sunnati wal jamaah, yang disandarkan kepadanya perkataan as-salafi, Orang-orang yang menyelisihi salaf apakah dibunuh? Enggak dibunuh, ngapain pula dibunuh? Kalau dia ikuti alhamdulillah, enggak enggak masalah. Begitu. Meninggalkan manhat salaf, enggak tentu enggak dibunuh. Dinasihati dan lain sebagainya diajak. Kalau nggak ada masalah urusan dia, begitu. Kalau ahli bidah enggak. Kalau ada saja yang menyimpang atau keluar dari apa yang telah mereka gariskan agar jangan bocor apa yang selama ini mereka buat, ah itu harus dihabisi. Sedangkan kita pun dirahasiakan hari-hari terbuka, kajian-kajian terbuka, karya-karya semua kita membahas kitab Al-Quran dan Sunnah, semuanya bebas, nggak ada gerakan bawah tanah. Apa yang mau ditutupi? Karena memang seperti itulah berdakwah. Kita berdakwah kepada ajaran Islam yang murni, bukan untuk pribadi tertentu. Oleh karena itu sedikit yang mendengarkan nggak masalah, banyak pun mendengarkan nggak ada masalah, nggak ada yang mendengarkan juga nggak ada masalah. Lihat dalam hadis 70 ribu umat Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Bukankah Rasulullah memberikan kabar ada nabi pengikutnya sedikit, ada nabi pengikutnya beberapa orang, ada nabi pengikutnya tiga orang, ada nabi pengikutnya dua orang, ada nabi pengikutnya satu orang, ada nabi gak ada pengikutnya, sedangkan mereka berdakwah. Apakah kita mengatakan mereka semua gagal berdakwah? Enggak juga, karena ajaran yang hak enggak mungkin membahagiakan seluruh manusia. Kecuali kalau kita dalam kepentingan sesuatu, tentu kita yang hal-hal yang bertentangan dengan masyarakat nggak akan kita sampaikan, meskipun bertentangan dengan ajaran Islam, karena suatu kepentingan, yaitu ormas, partai misalnya. Kalau sempat berdakwah partai itu nggak ada yang milih dia dalam pemilu. Kesedihan nggak boleh, gue oh, nggak datang. Ahli bid'ah oh, ini bid'ah, oh nggak nggak ada yang milih, bangkrut, tutup, nggak ada lagi peserta lima tahun depan. Makanya nggak ada partai yang mau berdakwah. Kita enggak. Karena kita tidak ingin memecah belah umat Islam. Dan ini adalah dakwah seluruh Rasul. Makanya yang memusuhi dakwah ini sangat banyak. Karena usaha mereka itu untuk mengumpulkan manusia gagal. Ya, gagal. Fawaqafa fi wujuhim ahli sunnah wal jamaah. Lalu berdirilah di hadapan mereka itu ahli sunnah wal jamaah wa ala ra'sihim imam ahli sunnah wal jamaah Ahmad bin Hanbal. Dan pemimpinnya ya yang dan yang paling yang paling terdepan sub terdepan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmad bin Hambal Farad bid'atum dan dia pun membantah bid'ah mereka dan inilah senantiasa yang dihidupkan Ahlus Sunnah wal Jamaah membantah penyimpangan bukan membiarkannya atas nama persatuan. Siapa yang mau kita ikuti kalau dalam masalah itu? Sebutkanlah bagi mereka yang mengatakan tidak usah membantah, tidak usah membicarakan kekeliruan. Tanya kepada mereka, siapa pendahulu kalian dalam masalah itu? Ada Wasil bin Atok. Kan kerjanya mengumpulkan orang. Abdullah bin Sabah. Kalau Al sunnah wal jamaah penyimpangan harus dijelaskan. Sampai-sampai para ulama mengatakan salah satu karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah eh, Istighosah Ar-Raddu 'alal Bakri. Bakri ini kerjanya memperbolehkan dan mengajak manusia meminta-minta kepada penghuni kubur istiwa sah itu adalah meminta dalam keadaan susah, dalam keadaan susah dan kesulitan. Itu namanya minta tolong dalam keadaan susah dan kesulitan. Bakri ya memerintahkan manusia memperbolehkan untuk meminta hal itu kepada mayat dalam kuburan. Sampai sekarang diikuti orang-orang tasawuf itu banyak sekali. Guru mereka musyrik-musyrik mereka yang mereka anggap seperti itu. Di Yaman banyak seperti Yaman ya. Hadramaut itu atau di Mesir atau di Indonesia pun banyak eh, sampai mana saya lupa pula tadi Ibnu Taimiyah nah para ulama mengatakan kalau bukan bantahan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap Al-Bakri ini, orang nggak akan tahu siapa Bakri. Karena Bakri ini nggak dikenal, nggak terkenal. Siap tatkala di, dikumpulkan bio, biografinya, salah satunya Al Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi ini luar biasa, ya. Dia tahu ribuan biografi orang, kapan dia lahir, kapan dia meninggal, siapa gurunya, siapa murid-muridnya, kemana saja dia melakukan perjalanan, apa saja karya tulisnya, dan dan dan, dan seterusnya. Untuk satu orang saja ya, untuk Imam Ahmad ini saja dia menulis biografi tentang Imam Ahmad sampai 200 lembar dalam siar, siar Alamin Nubala. Padahal dia nggak jumpa dengan Imam Ahmad. 200 lembar. Dia tahu semua ribuan orang. Al-Imam al Dhabi As-Syafi'i dari mazhab Syafi'i. Pas masuk biografi Al-Bakri hanya tiga baris. Manusia pun terkejut. Sampai-sampai Al-Zahabi pun tak tahu biografinya. Maka para ulama mengatakan, kalau bukan bantahan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada Bakri ini, dia nggak akan dikenal orang. Karena ada orang nggak dibantah udah dikenal duluan. Menunjukkan apa? menjelaskan al-haq itu ya ikhwan bukan masalah dia populer atau tidak populer sehingga jangan muncul perkataan memang kerja orang ini lihat itu Ustadz Sipulan begitu dia e, memang dengki semua orang itu hasad kenapa lihat dia populer ya dipanggil ke Hongkong, dipanggil ke Jakarta didengarkan wapres diundang ke Darul Ilmi dan lain sebagainya terkenal dia eh langsung kalian bantah memang kalian dengki bukan masalah dia populer atau tidak populer tapi masalah yang disampaikan hak atau tidak justru kepopulerannya itu membuat bahaya bukankah kita sedang membicarakan masalah subhat kepandaian orang bersilat lidah Nah, itu harus dipahami. Karena ada kesan siapa saja yang populer di luar salaf katanya dibantah atas pemikiran apa seperti itu? Bukan. Banyak orang populer nggak dia apa Kan begitu. Kalau bicara atas dasar Islam, maka siap-siap dikritis. Sebagaimana orang kalau menulis, dia harus siap-siap mempertanggungjawabkan apa yang dia tulis. Begitu juga orang yang menyampaikan agama ini, dia harus siap-siap untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia sampaikan karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi munkar. Karena Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya karena mereka membiarkan penyimpangan yang ada pada diri mereka. Allah berfirman, "Wa kanu la 'an munkarin fa'alu dan dahulu mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Kalau kita juga melakukan hal yang sama, pertama berarti kita telah mengikuti metodenya orang Yahudi. Yang kedua, kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena Yahudi dilaknat Allah karena salah satunya tidak mengingkari kemungkaran yang ada pada diri mereka. Maka kemungkaran yang terbesar seperti kesyirikan, lalu bid'ah dan lain sebagainya yang dimunculkan dalam tubuh umat Islam harus dibersihkan dan dijelaskan kepada umat bahwasanya itu bukan bagian dari ajaran Islam agar manusia beribadah dan beragama sesuai dengan agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Islam. Fa'arradu litakhwi wasijin wa darb. Lihat. Karena Ahmad bin Hambal ini membantah pemikiran itu, dia pun mendapatkan ya intimidasi, lalu dipenjara, lalu dipukul. Fasabira 'alal haq, dia pun kokoh sabar dalam hak kebenaran. Bukan mundur. Meskipun sebagian ulama ada yang mengikuti pendapat Al-Qur'an makhluk sebagai takiyah. Hanya apa namanya? bukan muncul murni dari diri mereka hati mereka mengingkari karena sudah tidak tahan azab yang didapatkan. Ini metode ahli bid'ah kalau mereka berkuasa. Memaksakan kehendak mereka. Dan dihukum. Pakai logika. Memang sebagian guru saya dari Arab Saudi, tapi bukan berarti seluruhnya dari Arab Saudi. Arab Saudi kan sekarang ini satu-satunya agama yang tersebar tau, uh, negara yang begitu mengajarkan tauhid dan memperbaiki dan menjelaskan kebidaahan. Kita ketahui para ulama dan ahli ilmu banyak belajar ke sana. Enggak ada yang bisa mengkiri kecuali orang-orang yang dalam hatinya itu ada kejelekan. Karena Allah tidak akan meletakkan orang-orang yang menjaga Mekah dan Madinah, orang-orang yang rusak agamanya. Kalau sempat orang yang rusak agamanya menjaga Mekah dan Madinah sebagaimana yang pernah terjadi pada masa penjajahan Inggris sebelum tegaknya daulah uh, Saudi Muhammad ibn Saud kuburan yang muncul di sana. Mazhab setiap mazhab sholat menurut mazhabnya sendiri. Mazhab Sabi dulu sana, Maliki di sini, Hanabi di sini, dan Hambali di sini. Sekali azan empat imamnya. Sekarang kan tinggal hancur Islam. Kuburan begitu luar biasa diangkat semua. Diberdirikan semua. Kan begitu. Nah, secara logikanya mana bukti bahwasanya kalau kalian nggak mengikuti kami kami akan penjarakan, kami akan pukuli. Nggak ada buktinya. Bahkan yang dekat perbatasan Yaman itu, itu warga negara Saudi yang beragama Syiah. Nggak ada apa apa Didakwahi saja, nggak diterima ya udah nggak apa-apa. Arab Saudi dihancurkan dengan bom. Ditangkap mereka itu. Nggak dibunuh, dipenjara, di, di, dikirim para dai ke penjara, dinasihati, sebagainya, tobat, sebagainya, pura-pura tobat, keluar dari penjara balik lagi. Begitu. Kalau membunuh yang memang dibunuhlah. Kalau kita membunuh ya dibunuh. Eh, kami kan ajaran Islam. Kalau nggak mau membunuh, jangan membunuh di Arab Saudi, di, di Indonesia membunuh, penjara sebentar keluar. Begitu. Karena siapa yang membunuh dia akan dibunuh. Karena begitu memang Islam dan ajaran Islam enggak ditawar menawar. Masa kita taruh menawar pula ajaran Islam? Padahal orang yang terakhir masuk surga dia taruh menawar dengan Allah. Begitulah ya, maha luasnya rahmat Allah. Orang yang terakhir masuk surga dia taruh menawar dengan Allah. Dia melihat pohon, ya Allah, seandainya saya minta sampai sana sampai terus sampai dia mendapatkan bagiannya sebesar 10 kali besar bumi. Maka jangan fokus hidup ini ke media, pikir waki kata orang itu, pikir realita, apanya? Semua dusta, bohong. Yang kerjanya merusak Islam, hatta kana kasohra allati tuhattimat alaiha bid'atuhum sampai-sampai Imam Ahmad ini bagaikan batu karang yang menghancurkan bid'ah mereka itu wastaraha bar lalu istirahatlah orang-orang yang baik dari bid'ah itu wasturiha fajir dan orang-orang yang rusak yang mengaku kata Al-Quran makhluk pun selesai tatkala Imam Ahmad berdialog dengan Ibnu Abi Duat yang dikembalikan permasalahan kepada Rasulullah. Ya Rasul mengatakan seperti itu enggak. Abu Bakar enggak, Umar enggak, Utsman enggak, Ali enggak. Lalu siapa yang kau ikuti? Ya. Sehingga taubat khalifah yang terakhir eh, Al-Wasil. Wa kana Wasil bin Atha awwalu man takallama fil i'tizal. Dan Wasil bin Atha ini adalah manusia pertama sekali yang berbicara tentang i'tizal Mu'tazilah. Salah satu keyakinan Mu'tazilah perbuatan hamba bukan makhluk. Kalian menulis itu kan perbuatan, itu bukan makhluk. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita ini makhluk dan yang keluar dari kita proses yang apa pergerakan dan lain sebagainya yang muncul dari diri kita makhluk namanya. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan enggak, itu bukan makhluk. Kalau bukan makhluk apa? ya hmm. Fadakhala ma'ahu lalu lihat. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita ahli bid'ah senantiasa bersama ahli bid'ah. Lalu kita lihat dengan siapa orang bergaul. Lihat ini. Fadakhala ma'ahu fi dzalika Amr bin Ubaid. Lalu amru ibnu Ubaid menemuinya, jadikannya teman, menemuinya berjumpa dia dengan Wasil bin Atha ini fa'ujiba bihi dan Wasil bin Atha ini membuat dia kagum membuat Amr bin Ubaid ini kagum terkagum-kagum dia melihat Wasil bin Atha fazawwajuhu ukhtahu lalu apa yang dilakukan oleh Amr bin Ubaid dia pun menikahkan uh, saudarinya dengan Wasil bin Atha ah, ahli bidah berkumpul wa qala laha Amr, uh, Amr bin Ubaid ini berkata kepadanya kepada uh, adiknya itu kepada saudari perempuannya zawaztuki bi rajulin ma yasluh illa an yakuna khalifah aku menikahkan engkau dengan seorang laki-laki yang hanya pantas sebagai seorang khalifah seharusnya jadi khalifah itu dia karena dia luar biasa aku nikahkan engkau dengan dia kata Amr bin Ubaid dinikahkannya saudarinya dengan Wasil bin Atha keluarga Mu'tazilah muncul. Jadi ya ikhwan, kita harus melihat tatkala kita memperingatkan seseorang itu lihat dengan siapa dia berkumpul. Semodelnya seperti Mahir Tuwailibi misalnya orang rusak itu. Dengan yang semodelnya dia kumpul. Ya, Summa tajawazu al-had. Kemudian mereka pun Mu'tazilah ini melampaui batas, ya. Hatta raddul Quran bitalwih wa tasrih li ra'yihim su. Sampai sampai mereka itu akhirnya apa? Menolak Al-Quran baik secara isyarat maupun secara tegas karena pemikiran rusak mereka itu. Artinya apa? Lihat dulu ini sesuai nggak dengan akal. Kalau nggak sesuai nggak diterima. asalnya mulai dari penyimpangan yang dimunculkan oleh Abdullah bin Sabah masalah mutasabihat ya Abdullah bin Sabah mengeluarkan tiga sekte kemudian Wasil bin atau yang mengikuti metodenya Abdullah bin Sabah mengeluarkan satu sekte Mu'tazilah satu semua yang menjadi induk mereka itu mutasabihat dan kepandaian merangkai tutur kata dan dua-duanya baik Abdullah bin Sabah dan Wasil bin Atha dan kemudian Amr bin Ubaid dan juga uh, eh, saudarinya itu mereka ini semua orang-orang yang tidak mengikuti metode para sahabat beribadah dan beragama itulah maka kita perlu belajar manhaj agar kita ketahui bagaimana proses penyimpangan dalam Islam itu muncul. Jadi nggak Gak hanya menyalah-nyalahkan kehormatan, menyalahkan sebagaimana yang sekarang tinggal eh, di Saudi itu atau barangkali ke Yaman terkadang. Tatkala dia membantah karyanya Ustaz Yazid dan lain sebagainya. Kalau salah ya disalahkan. Ahmad bin Hambal membantah khalqil Quran. Maka kalau kita tidak mau dibantah, jangan membuat kerusakan atas dasar agama. Kalau kita tidak mengingkari kemungkaran, model kita kayak Yahudi. Kalau Anda mau seperti Yahudi, Anda saja. Kalau kami enggak. Maka beruntung sekali mereka enggak hidup di zaman Umar. Kalau sudah hidup di zaman Umar, mungkin kepalanya pun lepas. Minimal kepalanya berdarah-darah. Ya, dipukul oleh Umar sampai sobek pun tobat. Inilah akhir zaman itu. Ya ikhwan. Ya, saya rasa kita cukupkan sampai sini. Insya Allah akan kita lanjut minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan depan. Uh, kalau ada yang tidak jelas, boleh kita bisa kita diskusikan bersama. Kebetulan pembahasan tentang masalah ini sangat panjang, sangat panjang. Saya lihat maka barang siapa yang memiliki kitabnya silahkan dibaca ya akan kita bahas bersama kemudian penulis ini juga saya lihat dia menulisnya sistematis ya judul yang uh, hadis yang didatangkannya ya hadis yang ke-12 ini disebut uh, dibuat nomor 2 dia berarti nomor satunya adalah uh, nah judul besarnya adalah perkara yang mengantarkan kaum muslimin yang menyimpang dari jalannya para sahabat. Halaman 81 bagian milik kitabnya. Perkara yang mengantarkan kaum muslimin menyimpang dari jalannya para sahabat, lalu dia datangkan beberapa hadis, ya. Ada nomor awalan itu nomor hadis nomor satu. Kemudian yang sekarang kita ini sini ada hadis nomor dua, ya. Jadi kalau kita memahami sistematis buku ini, sangat mudah menggambarkannya bagaimana penyimpangan-penyimpangan itu. Nah, ada yang kurang jelas lah. Kalau nggak ada kita tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, silakan. Jadi eh, kita tahu salah satu di antara sekte-sekte dalam Islam ini ada non muslimin itu apa sih Ustaz yang berbahaya dari kita tersebut Ikhwan muslimin Salah satu adalah mencampur adukkan antara hak dan batil. Oleh karena itu di dalamnya semuanya ada. Orang Syiah pun ada, orang tasawuf pun ada orang takwiri pun ada mengumpulkan atas usaha untuk menyatukan kaum muslimin semuanya ada di dalam ini nggak bisa dipungkiri ya karena kan tokoh-tokoh mereka juga berbicara seperti itu berarti mereka dalam masalah akidah kurang memperhatikan masalah itu nggak nggak penting itu istilahnya masing lah kita kalau yakin ya, akidah ini begitu dia Nah, perkataan masing-masing kita akidah itu saja sudah keliru. Berarti kita mengakui penyimpangan. Ya. Barangkala dia mengatakan kami mengingkari dalam hati. Enggak boleh kita langsung lompat ke dalam hati. Pengingkaran itu kalau kita masih bisa merubahnya dengan tangan atau mulut. Kalau lingkungan organisasi kita, lingkungan keluarga kita bisa dirubah dengan tangan. Orang kita yang berkuasa kok dengan mulut bisa. Tapi kalau langsung lompat ke hati itu bukan metodenya para salaf. Yang kedua, usaha untuk mendirikan daulah. Tujuan mereka adalah negara. Sedangkan dakwah, tujuan dakwah bukan negara, tetapi apa? Tauhid. Kalau tujuan dakwah itu negara, pasti seluruh nabi yang mendakwahkan tauhid pasti memiliki negara. Nuh ada negaranya. Isa, Isa mana ada dia angkat oleh Allah. Musa ada negara. Seharusnya dia jadi raja, begitu. Rasulullah, Rasulullah tentu, ya. Tetapi tadi dikatakan khalifah. Jangan kita katakan Rasulullah khalifah. Kenapa? Atau orang mengatakan Rasulullah presiden. Enggak boleh kita katakan Rasulullah presiden. Enggak boleh kita katakan Rasulullah khalifah. Kenapa? Karena presiden dan khalifah hanya ditaati selama dia hidup. Kalau sudah meninggal jangan ditaati lagi. Sedangkan Rasulullah ditaati baik dia hidup maupun sudah meninggal melalui sabda-sabdanya yang sahih. Maka keliru kalau mengatakan Rasulullah presiden. Nah, tempat nggak boleh. Karena presiden hanya ditaati selama dia hidup. Itu pun bukan itu pun bukan dalam masalah yang mungkar. Sedangkan Nabi harus ditaati dia hidup dan wafat melalui sabda-sabdanya yang sampai kepada kita. Nah, itu diantara pemikiran kaum eh, orang-orang e, eh, ikhwan muslimin ya yang menginginkan negara dengan segala cara. Banyak rincian-rincian para ulama yang tentu ya ini bukan masalah yang samar lagi atau rahasia nggak ada ya. Semuanya sudah tahu. Karya-karya tulis muncul banyak sekali kita membahas penyimpangan ikhwan muslimin ya di mana saja pun mereka berada. Kita eh, masih bisa lihat bagaimana usaha mereka mendapatkan kepemimpinan di Mesir, tapi nggak lama Berapa lama mereka usahakan itu? Begitu mereka mendapatkannya sebentar saja habis hilang langsung. Karena tidak dibangun di atas al-haq. Pondasinya nggak kokoh. Ya, pondasi tak kokoh. Sedangkan kita adalah kita baguskan agama, kita kita baguskan masyarakat. Nanti dari masyarakat itulah muncul pemimpin. Kalaupun belum kita nggak sempat menikmatinya, kan bukan itu tujuannya kita hidup di dunia ini. Tujuan kita hidup di dunia beribadah bukan mendirikan negara. Sedangkan mereka tujuannya mendirikan negara. Nanti di akhirat baru kelimpungan. Salah rupanya tujuannya di dunia. Begitu. Allah Cukup? Taib. Eh, kita lanjutkan insyaallah pekan depan. Subhanallah. wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka lain. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته